Disebutkan di situ yuri bidzalik yang diinginkan di situ ialah illa tauhid al mujarrad min al amal. kan tauhid yang kosong dari amalan. Kalimat at-tauhid al-mujarrad min al-amal, tauhid yang kosong dari amalan. Di sini bukan berarti khanabatin azakumullah tauhid saja tanpa amalan tanpa amalan sama sekali. La. Ya benar, Allah. Al-amal di sini ialah kasratul amal. Tauhid yang kosong dari amal yang banyak. Artinya dia bertauhid dan dia punya amalan walaupun sedikit. Dia beramal saleh walaupun sedikit. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid. Lam ya'malu khairan qat yang tidak beramal sedikit pun yakni khairan katsira atau amalan katsira, amalan yang banyak. Sehingga yang dinafikan di sini, ditiadakan di sini karena bin ialah kasratul a'mal, amalan amal yang, yang eh, yang banyak dan tidak meniadakan adanya amalan walaupun cuma sedikit. tadi paham ya? Sehingga orang-orang yang dikeluarkan dari neraka oleh Allah Taala yang dikatakan lam ya'malu khairan qat yang tidak beramal kebaikan sedikit pun pada mereka memiliki tauhid. Mereka memiliki tauhid disertai dengan sedikit amalan. Di antara dalil yang menguatkan yang disebutkan oleh Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ialah kisah man qatala mi'ata nafsin. Kisah seseorang yang membunuh seratus nyawa. Tamam? Ketika dia meninggal dunia, dan diambil oleh malaikat rahmah disebutkan dalam riwayat lam ya'mal khairan qab orang tadi meninggal dunia dan belum beramal kebaikan sedikit pun kelafat paham ya dia tobat kemudian dia disuruh pindah ke tempat yang yang soleh sampai di tengah jalan dia meninggal dunia. Ya kan? Kemudian ikhtilaf ada persengketaan antara malaikat azab dan malaikat rahmat yang kemudian pada akhir kisah diambil oleh malaikat rahmat yang disebutkan dalam riwayat itu bahwa seorang tadi lam ya'mal khairan qab tidak beramal sedikit pun. Walaupun demikian ternyata kita dapati orang tersebut ambil khairan sudah beramal dengan amal kebaikan. Yaitu apa? atau taubah Dalam bentuk taubatnya dia. Yang kedua dalam bentuk al-azm. Azam yang sangat kuat untuk datang ke tempat yang soleh tadi. Paham ya? Sehingga pengertian lam ya'mal khairan qab tidak beramal kebaikan sedikit pun maksudnya amalan yang banyak. Sehingga di sini khanafiddina azakumullah orang yang dikeluarkan dari api neraka itu mesti memiliki tauhid yang disertai dengan amalan. Bab al-amal min al-iman yang namanya amal khanafiddina azakumullah termasuk daripada keimanan. Hadha huwa shawab yang dipegangi oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala khilafan lil-Qurtubi. Tamam? menyelisihi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Allah Dari keterangannya Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah. Maka hadis ini khanabitina azakumullah tidak bisa dijadikan sebagai telah hujah oleh murjiah. Tidak bisa. Sebab itu disertai dengan amalan walaupun sedikit. Ada pahami? قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda qala Musa Musa alaihi salam berkata Ya Rabbi. Wahai Rabbu. Alimni syai'an. Ajarilah aku sesuatu. Azkuruka. Aku berzikir kepada engkau. Wa ad'uka bihi. Dan aku berdoa kepadamu dengan perkara tadi. Ajari aku sesuatu yang dengan itu aku bisa berzikir, ingat selalu dan berdoa pada Engkau ya Allah. Qala Qul ya Musa, katakan oleh Musa, la ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha illallah. Ini yang diajarkan kepada Nabi Allah Musa wasallam. Qala kata Nabi Allah Musa, Kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hamba-hambamu ya Allah mengucapkan kalimat ini. Mengucapkan doa ini. Paham ya? Sehingga yang dimaksud di sini oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam permintaan khusus zikir khusus doa khusus untuk beliau yang tidak diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Paham ya? Sehingga tatkala diajari kalimat la ilaha illallah, beliau mengatakan semua hamba kamu mengucapkan eh, hal yang sama. Apa jawabannya? Qal Allah mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a Seandainya langit-langit yang tujuh wa amirahunna dan penghuni-penghuni langit tadi para malaikat ghairi selain aku menunjukkan bahwa Allah di di langit ya di atas langit yang ketujuh dari arsy wal ardina sab'a dan bumi-bumi yang tujuh ini fi kifatin diletakkan di satu anak timbangan Wala ilaha illallah fi kifatin. Kemudian lafaz la ilaha illallah ditaruh di, di anak timbangan yang lainnya, diperbandingkan ditimbang antara keduanya. Malat fihinna la ilaha illallah niscaya kalimat la ilaha illallah lebih dominan, lebih kuat daripada tujuh langit dan tujuh bumi tadi. Paham ya? Artinya besar keutamaannya. sangat besar keutamaan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu. Al hadis wa nabi azakumullah ibn, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak Demikian pula An-Nasai meriwayatkannya dalam Amarul Yaumul Lailah. وابو نعيم الاسبهاني دلم حيلة الاولياء والبيهقي dalam al-asma sifat semuanya dari دراج ابن سمعان دراج ابن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تمام Wadarraj ibnu Sam'an ba'if. Wadarraj ibnu Sam'an ba'if. Wastadda ba'fuh idha rawa'an Nabil Haytham. Dan lebih parah kebaikannya kalau dia meriwayatkan dari Abul Haytham. Wahada minha. Riwayat ini termasuk daripadanya. Paham ya? Terajib ibnu Sam'an meriwayatkan dari Abul Haytham. maka dia dhaif bahkan dhaifun jidda. Fal hadith hadis ana bitina sakum dhaif dibaifkan oleh Al-Allamah Al-Wadi'i Al-Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafarallah dalam Tatabbu'ul Mustadrak dalam tatabbu' mustadrak Illa al-hadith. Naam. dengan ilat yang sama. Fal hadis di فالحديث sanad dhaif. Syarah Abu Sa'id ismu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn سنان Al-Ansari Al-Khazraji صحابي Jalil beliau seorang sahabat yang mulia Wa wabuhu gazalik dan bapaknya juga demikian Malik ibn Sinan juga seorang sahabi. Huwa wa abuhu sahabiyan. Dia dan bapaknya sama-sama sahabi. Had yang lainnya. Saya ingin antum menyebutkan seorang sahabi, dia dan bapaknya sama-sama sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ada, anda, anda. Ibnu Umar dan Umar, anda, akhar. Al-Hasan bin Ali wa Ali wa anta هذا صواب كله yang lainnya Hudzaifah bin Yaman kan awalnya Al Yaman labas dia muslim ya ikhwan tapi nggak nampak keislamannya yang lainnya Abdullah bin Amr bin As dengan Amr bin Asnya bawanya nanda akhir Abu Bakar Siddiq wa man wa abuh Abu Quhafa na'am wa akhir Abdul Muzubair dengan Zubair bin Awam. Naam, sawab. Wa anta? Aisyah wa man? Aisyah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala wa Naam, sawab. Wa anta? Hmm. kefir ya, akhi. Anta ya Mas'ud. Duh, la ya yuk. Abdullah bin Abbas wa Abu Abbas bin Abdul Muttalib. Anta ya Ayub. Loh. Abimu jawab. Ini enggak. Hah. نعم kata إخوان هذا كثير جدا هو ada Ada hadapannya. Adapun kalau tiga silsilah, huwa, wa abu wa jaduh. kulluhum sahabah, wala qalil. Sebutkannya apa nafan? Dia, bapaknya, kakeknya, sama-sama sahabat. Abu Bakar Siddiq. Bapaknya Abu Kuhafa. Kakeknya dia, bapaknya, kakeknya. Aisyah, Abu Bakar Siddiq, Wabu, Abu Kuhafa, Utsman. Laba. Akhar. Ah, yang lainnya ya Khanatib. Ada lagi yang lainnya itu. Hah? Ada lagi yang lainnya ya ikhwan. Hah? Kelas, ada lagi yang lainnya. Selesai. Apa yang Abdurrahman bin أبو بكر bin Abu قحافة nama عبد الرحمن أبو بكر فين أبو قحافة هذا lagi علي يا أخي ناصر sama lagi Asma Abu Bakar dan Abu Quhafa Masya Allah Anda lagi asar sekarang empat dia bapaknya kakeknya cicitnya sama-sama sahabat Hah? Allah alam dia sekarang, mandek dia sekarang. Hah? Empat silsilah. Empat orang. Dia, dia, kemudian orang tuanya, kemudian kakeknya, kemudian apa namanya, buyutnya, semuanya sahabat. Allah Allah. Zubair ibn Awam. Lepujuh nih gue. Waduh. Gak jadi. Orang tuanya yang minta, bukan bukan suaminya. Hmm. Allah musta'an. Maunya begini, clear. Wah, gak si Super, super. Marjan. Allah musta'an ya karena marjan. Ah. Lagi Abdul Rahman Sabar. Ah. Lagi karena Bilal. Hah? Ah, tadri. ها Sulaiman Abdullah bin Zubair gitu loh nisbah itu pada bapaknya ibunya Abdullah bin Zubair terus ibunya dia Asma bin Abu Bakar Siddiq kemudian bapaknya dia Abu Bakar Siddiq kemudian bapaknya lagi Abu Kuhafa Hadi Arba tamam semuanya sahabat Masya Allah Ini Nabi Akhir Abu Yahya di sini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Wa indahu ukhtun sahabiyah, Masuha. Dia ini punya saudari dan juga sahabiyah. Satu wanita, siapa dia? Ente ente. Siapa tahu anak perempuan lagi. Namanya ini nanti insyaallah. Hah? Ah, jadi jadi jadi. Siapa tahu judulnya. Ah, jadi. Allah musta'an. څنګه ada اين سهل عندك يا سهل غلط عبد الرحمن الله المستعان هذا فين باوين ها اي نعم يا اخوان namanya Furai'ah Furai'ah bintu Malik nah ada ukhtu Abi Sa'id Al-Khudri tamam sahabiyah tamam خلاص perempuan namanya Furai'ah iya iya Nabinya siapa? Furay. <laughs> eh? Furayah. Masya. Abu Bakar juga eh, mikir-mikir dia. <laughs> Baik. Masya Allah. Sahabiyun jalil wa Abu kadzalik. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia, bapaknya juga demikian. Ustusghira Abu Sa'idin bi Dia dianggap kecil pada waktu perang Uhud. Artinya tidak boleh ikut perang. Wa syahida ma ba'daha. Dan dia menyaksikan pertempuran-pertempuran yang setelahnya. Nada bil Madinah sana Salatin atau arba'in atau khamsin wa sittin wa qila sanatas arba'in wa sab'in. Qawluhu Azkuruka ay usni alaik. Yani aku memuji engkau. Wa ad'uk Ai as'aluka bih. Aku memohon kepada engkau ya Allah dengan zikir tadi. Qaulu ucapan dia, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Katakan ya Musa kalimat la ilaha illallah. Fihi ini menunjukkan anna zakira yaquluha kullaha. Bahwasanya orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu menyebutkan semua lafaz tadi membaca la ilaha illallah. Semuanya. Wala yaqtasiru ala lafzil jalalah dan tidak boleh mencukupkan dengan lafaz Allah saja. Tidak boleh mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. apa tidak boleh. Wala alahu. Demikian pula tidak boleh hanya mengucapkan hu saja. Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Hah? Eh? Itu semuanya akan nabi azakumullah. Asya al-mubtada'ah. Perkara-perkara yang masuk dalam lingkup kebidahan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kama yaf'aluhu ghulatu juhalil mutasawwifah seperti yang dilakukan oleh gulat kelompok ekstrim sufiyah yang jahil Demikian pula ikhwan, ashabut turuq sufiyah. Orang-orang tarekat-tarekat juga demikian. Beliau mengatakan fa inna dzalika bid'atun wa dhalalah. Sebab itu semuanya kebid'ahan dan kesesatan dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan tanpa contoh dari kami maka tertolak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diadakan dalam perkara agama ini. Sebab semua perkara yang baru adalah kebid'ahan dan bid'ah itu sesat dan yang namanya kesesatan tempatnya di neraka. Karena dari sini diambil kesimpulan dan memang demikian yang disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya zikirnya mereka, zikirnya orang-orang ini, para juhal hada, itu ala salati maratib. Zikir mereka itu dengan tiga tingkatan. Yang pertama, zikrul awam. Zikirnya orang awam, kata mereka. Bagaimana ini? Kalau yang kelasnya awam, Zikirnya lengkap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada awam kata mereka. Sebagiannya di lagu-lagu. Sebagiannya di penggal-penggal. Nah, dua grup. Grup yang pertama mengucapkan la ilaha. Grup yang kedua mengucapkan illallah saja. Jangan silakan mengatakan la ilaha. Sambung sama grup yang kedua. Illallah. La ilaha illallah. Ada awam kata mereka. Menurut mereka ikhwan ya, dikatakan zikirnya orang awam. Tingkatan yang kedua, menurut mereka ini zikrul khawaf. Zikirnya orang khusus untuk para ulama. Zikir ini karena asakumullah hanya mengucapkan lafzul jalalah saja. Zikirnya hanya mengucapkan kalimat Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Paham? Ada menurut mereka namanya zikir khawaf. Tingkatan yang ketiga. Yang ketiga ialah kata mereka zikru khawas al khawas atau khasat al khasah. Zikirnya orang yang super khusus. Ini orang-orang yang telah mencapai tingkatan ma'rifat yang telah mencapai tingkatan hakikat, Hah? tingkatan syariat batin. Nah, mereka ini zikirnya hanya melafatkan kalimat hu hu hu hu hu hu hu hu. Hah? Dikata, dikata ala para ulama, Hah? Yasihun misal kilab katanya para ulama. <laughs> Allah musta'an. Ini karena Allah perkara-perkara yang tidak dicontohkan dalam Islam. Dalam Islam karena Allah zikir dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, dengan sempurna kalimat la ilaha illallah. Tokohnya mereka Zakat Zindiqul Mulhid Ibnu Arabi dengan tamat Islam. Sampai menulis kitab khusus kitab Al-Hu Al di sini alif lam. Hu. Paham ya? Al huwa gitu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ubudiyah. Beliau menukil demikian. Ibn Arabi Al-Mulhid Al-Zindikzak punya kitab namanya Al-Hu. Khusus menunjukkan keutamaan zikir dengan hu, hu, hu, hu. Sebagian mereka, Khanafuddin Allah Memulai zikirnya dengan zikir yang sempurna. Kalimat la ilaha illallah. Begitu. Paham ya? Itu awalnya. Sehingga pertamanya pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus. Semakin lama, semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin cepat, semakin cepat. Yang kedengaran cuma Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Terus Semakin panas, semakin panas, semakin cepat, semakin cepat. Yang terakhir hanya dengan kalimat agada yasihud misalnya kilab katanya para ulama Allah musta'an ada kullu khanawatin azakumullah laisa min al-islam syai tidak diajarkan oleh Islam sedikit pun fala haula wala quwwata illa billah al-islam bari'un min haula Islam ini azakumullah berlepas diri dari tindakan-tindakannya seperti itu. Rasuluna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah mengajari mengajari umatnya cara-cara zikir yang seperti itu. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Qauluhu kullu ibadika. Benar ya, Pak? Saya mau nanya dulu sama, sama kalian. Kalimat hu. Hu, hu, hu, hu tadi. Menunjukkan kekufuran atau keislaman. Orang yang berzikir dengan hu, hu, hu, hu. Menunjukkan kekafiran atau keislaman. Jalla ala Islami awala kufri. Hah? Malakum. takatum. Hmm? Sebagai faidah yang hanya betina azakumullah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala belum menjelaskan lafaz hu di sini kata beliau lafaz hu di sini la yadullu alal Islam wa la yadullu alal kufur. Tidak menunjukkan Islamnya seorang juga tidak menunjukkan kafirnya seorang. Lakinnahu ab'adu an sunnah wa adkhalu fil bid'ah. Namun kalimat ini khana jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lebih masuk ke dalam perkara kebid'ahan. Allahumma musta'an. Qauluhu kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-hambamu mengucapkan demikian. Sahabat tabi khatul musnif bil jam' telah sabit telah tetap dengan khatnya musnif tulisan tangannya musnif bil jama' dengan lafaz jama'. Ibadik kullu ibadik lafaz jama' Yaqulun, yaqulun juga lafaz jamak. Walladzi fil usul dan yang disebutkan dalam buku-buku induk berasal hadis eh, riwayat ini yaqulu dengan lafaz mufrad kullu ibadika yaqulu hadza. Paham ya? Yaqulu hadza. Lil ifrad dengan bentuk mufrad mura'atan lilafdhi kul ini untuk menjaga lafaz kul. Paham ya? Kalau yakulu, maka kembalinya kepada kulu. Kalau kamu katakan yakuluna, ini kembalinya kepada ibadik atau mura'atul makna. Melihat pada makna kalimat kul yang mengandung makna jamak. Amin, amin. Ada belum paham? Di sini ada istilah para ulama yang nahu mura'atul lafzi ada istilah muru'atul makna. Paham ya? Ada sebuah lafaz sihatnya mufrad. Lafaznya dalam bentuk mufrad. Maknanya mengandung makna jamak. Seperti kaumun. Paham ya? Kaumun atau kullu ada yang misalnya. Bentuk lafaznya mufrad, ya kan? Tapi maknanya mengandung makna jamak. Kaumun sejumlah sekian banyak orang. kulu semua orang. Mana siapa? Maka dalam terkib terserah kamu. Kamu bisa memperhatikan lafadznya dia. Maka kamu menggunakan bentuk mufrad. Paham ya? Kamu bisa pula memperhatikan dari segi maknanya. Maka kamu menggunakan lafaz jamak. Paham ya? Kaumun. Misalkan kaumun yuridu. Yuridu kembali kepada lafadznya. Yurid mufrad ya. Ya, mufrad. Maka kembali kepada lafadznya namanya muraatul lafzi. Kita pula kaumun yuriduna. Yuriduna dalam bentuk jamak. Namanya begini, muraat makna. Sudah paham? So, kaumun mengandung makna jamak. Paham ini? Ada ya khana bidina azakumullah, kaidah mendhabitah. Kaidah yang paku untuk sekian banyak uh, perkara. Ada mura'atul lafzi, ada mura'atul makna. Perhatikan itu. Wa huwa fil musnad min hadits Abdullah bin Amr Bilafzul al Ada sini disebutkan dalam musnad dari hadith Abdullah bin Amr ibn al-As dengan lafaz jama'. Kama zakarahul al-musannif sebagaimana disebutkan oleh musannif ala makna kul memperhatikan makna kalimat kullu secara makna mengandung makna apa mengandung makna jamak sehingga menggunakan kalimat yaqulun sama saja wa makna kullu ibadika yaquluna hada dan pengertian semua hamba-hambamu mengucapkan demikian innama urida syai'an innama uridu syai'an takhusuni bih sesungguhnya aku kata Musa menginginkan sesuatu yang khusus untukku saja. Min baini umumi ibadik. Dari keumuman hamba-hambamu. Itu maksudnya. Wa fi riwayatin ba'da qawlihi. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat telah ucapannya. Kullu ibadika yakuluna hadha. Dikatakan. Kul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Qal Musa mengatakan la ilaha illa anta. Artinya apa? Nabi Allah Musa melaksanakan perintah Allah Taala mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian, Ya Rabbi, innama uridu syai'an takhussuni bih. Wahai Rabbu, sesungguhnya aku mengendaki sesuatu yang engkau khususkan untukku saja. Itu maknanya kullu ibadika yakuluna hal. Ada maksud. Walamma kana bin nas bal bil alami kullih. من الضرورة إلى ila la ilaha illallah ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها wa وأعظمها معنى wa a'zamiha maka tatkala pada manusia ini bahkan untuk semua alam ini membutuhkan kalimat la ilaha illallah pada perkara yang tidak ada hentinya, nggak ada ujungnya. Maka kalimat la ilaha illallah termasuk zikir yang paling banyak wujudnya, yang paling mudah diperoleh, dicapai, dan yang paling besar maknanya. Sebab sangat dibutuhkan oleh semua manusia, bahkan oleh semua alam. Wal awam, wal juhal, ya'tiluna anha ila da'awatil mubtada'ah allati laysat fil kitab wala sunnah. Sementara orang awam, orang-orang jahil, mereka berpaling dari kalimat la ilaha illallah dan lebih suka kepada doa-doa yang bid'ah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini khonafidina azakumullah dalam mensikapi lafaz la ilaha illallah ada ifraqun ada tafriq. Advance, Ifraq berlebih-lebihan di dalam menggunakan kalimat La ilaha illallah. Sudah di atas. Sampai menyalahgunakan zikir La ilaha illallah. Ada yang apa namanya zikirnya La ilaha disambut dengan yang lainnya illallah. Ada yang cuma Allah, Allah, Allah. Ada yang cuma hu, hu, hu. Itu semuanya eh, apa namanya uh, tindakan yang berlebih-lebihan dalam mensikapi kalimat la ilaha illallah. Ada pula yang sikap tafriqa. Sikap yang kurang, meremehkan. Tidak suka berzikir dengan la ilaha illallah. Tidak mau mereka. Tidak mau bertahlil dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya apa? Akhirnya dia berlari kepada zikir-zikir yang bid'ah, doa-doa yang tidak ada tuntunannya dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wal wasaf. Dalam sikap yang tengah yang benar, Ikhwanabuddin Azzaikumullah ialah kita meyakini bahwasanya kalimat la ilaha illallah zikir yang paling utama. Khairul doa. Doa yang paling baik. Namun, tatkala kita berdoa dengannya atau berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu harus sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam disebutkan lengkap la ilaha illallah dengan tanpa cara-cara yang lainnya polos normal dengan tanpa dilagu-lagu, dengan tanpa jamaah, dengan tanpa dipenggal-penggal, atau yang semisalnya. Ada wal wasaf wa khairul di Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masya Allah. Qauluhu wa amirahunna ghairi dan yang menghuni langit yang tujuh selainku huwa bin nafsi. dibaca dengan nasab amirah. Apapun ala samawat. Diatafkan pada kalimat as-samawat. As-samawat mansubun li'annahu ismu inna. Lau anna samawati as-sab'a wa'amirahunna. Mansubun dikarenakan diataf. Ai, maksudnya. Lau anna samawati sab'a wa man fihinna minal ummar ghairallahi ta'ala. Yani kalau seandainya langit-langit yang tujuh dan penghuni-penghuni langit yang tujuh tadi selain Allah Taala yakni di kalangan para malaikat wal anbiya wal arabina sab'a wa man fihinna dan langit dan tujuh langit tujuh bumi bumi yang tujuh dan seisinya wudi'u fi kifatil mizan mereka semua diletakkan dalam satu anak timbangan wala ilaha illallah fi kifatil ukhra dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam arti bangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih kuat, lebih condong kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan ya fanabitina azakumullah, keutamaan yang sangat besar untuk kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah tidak bisa ditandingi oleh apapun, baik oleh tujuh langit seisinya, selain Allah, ataupun Eh, tujuh bumi dan yang seisinya pula. Wallahul musta'an. Wa rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna Nuhan qala ibnihi 'inda mautih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya Nuh alaihi salatu wasallam berkata kepada putranya ketika hendak mati. Amuruka bila ilaha illallah. Wahai putraku, Aku perintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah. Baina samawati sab'a wal ardina sab'a. Sebab langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh lau wudi'at kifah. Kalau seandainya diletakkan dalam satu timbangan wala ilaha illallah fi kifah dan la ilaha illallah di anak timbangan yang lainnya rajahat bihinna la ilaha illallah niscaya akan lebih kuat kalimat la ilaha illallah. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a. Dan kalau seandainya tujuh langit dan tujuh bumi itu kunna halqatan mubhamah menjadi lingkaran yang belum jelas yang masih mubham. hunna la ilaha illallah niscaya akan dipecahkan, dipasahkan oleh kalimat la ilaha illallah. وهذا الحديث غنبتنا عزكم الله آه، في سبت كان على الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى سلام الصحيح المسند مما, مما ليس في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن عاص وجاء طبعا لكن من حديث عبد الله بن عمر تمام من حديث عبد الله بن عمر ان البزار Wafihi Muhammad ibnu Ishaq sahibus sirah. Dan di situ ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Ishaq sahibus sirah. Mudallis. Tamam? Waja'a an rajulin minal ansar. Datang juga di sini dari seorang laki-laki dari ansar. Dikeluarkan oleh Nasai rahimahullah dalam Amrul Yawmul Lailah. Dan juga datang dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Hatim wa Abu Syekh. Tamam? Sehingga riwayat ini khanafatina azakumullah yang menunjukkan keutamaan la ilaha illallah ini sahihan sahihatun riwayat yang sahihah muhtajun biha yang bisa dijadikan sebagai hujjah sahihun fi zatihi dari hadis Abdullah bin Amr bin As wa lahu turukun yazdadu biha quwwah dan dia memiliki sekian banyak jalan-jalan yang dengan jalan tadi Hadis ini pun bertambah kekuatannya. Menunjukkan keutamaan kalimat La ilaha illallah. Naam. Qauluhu fi kiffah. Ucapannya fi kiffah. Dalam sebuah kiffah. Wa fi kasr kaf. Dengan mengkasrokan kaf. Ki. Wa tasjidil fa. Dan mencasifaknya. Kiffah. Ay kiffatil mizan. Ah, timbangan. Qauluhu. Maratihinna ay rojahat lebih kuat kalimat la ilaha illallah. Wadhalika limashtamalat alaihi min nafi syirki wa tauhidillah. Kenapa lebih kuat? Dikarenakan kalimat la ilaha illallah itu mengandung peniadaan dari kesyirikan dan mengandung tauhidullah, mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Alladhi huwa afdhalul a'mal yang itu merupakan amal yang paling utama. Wa asasul millati wad din dan asasnya millah dan asasnya agama. Mal farqu bainahuma ya ikhwan? Al millah wa din. Mal farqu bainahuma? Apa bedanya ya ikhwan? Millah dan ad-din. Ba'dhum sawwa bainahuma wa ba'dhum farraqa bainahuma. Sebagian ulama menganggap sama maknanya, sebagian lagi yang lainnya menganggap beda maknanya. Perbedaannya kalau millah tutlaqu ala hadhihi syariah jumlatan. Yang namanya millah itu dimaknakan syariat secara global. Itu namanya millah. Adapun din, ad-din ini yutlaku alaiha fi tafasiliha. Dipergunakan untuk menggunakan makna syariat dengan rincian-rinciannya. Tamam? Tafasil syariah. Rincian, rincian agama ini. Itu namanya din. Wallahu a'lam. Sehingga la ilaha illallah itu merupakan atas agama ini. Faman qala bi ikhlasin wa yaqinin wa amila bi muqtabaha wala wazimaha wala wazimiha wa huquqiha wa istaqama ala dhalik fa hadhihi la yuwazinuha maka kalau ada orang yang mengucapkannya dengan ikhlas dengan keyakinan kemudian dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya ketentuan-ketentuannya hak-haknya dan dia istiqomah di atas perkara tadi maka kebaikan satu ini tidak mungkin ditandingi oleh apapun Walaupun tujuh langit, walaupun tujuh bumi, tidak akan bisa menandingi kebaikan satu ini. Ya Kama qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Wa dalal hadithu ala anna la ilaha illallah afdalul zikri Hadis ini pun menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal. Wa hadha huwa syahid min hadzal hadis. Dan inilah karena bidin azakumullah yang diinginkan oleh musannif rahimahullah dari hadis ini. Paham ya? Menunjukkan keutamaan la ilaha illallah di mana kalimat la ilaha illallah itu termasuk zikir yang paling utama. Afdal zikri seutama-utama zikir. Ke hadis Abdullah bin Amr khairu du'a du'a yaum Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa, doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan aku dan para nabi sebelumku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rawahu Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal hadithu hasan bi syawahidihi. Di sini Allah hadis hasan dengan syawahid-syawahidnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al hadis as-sahihah 1503 nomornya. Wa anhu aydan marfu'a. Dan juga dari hadis Abdullah bin Amr bin Asar marfu' ini diisahkan dengan hadis betokoh ya. Diisahkan hadis betokoh. Yusahu bi rajulin min ummati diteriaki, dipanggil seseorang dari umatku kata Rasul. Ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Di hadapan semua makhluk yang ada nanti di yaumil qiyamah. Satu orang dipanggil fulan ibnu fulan di hadapan semua makhluk yang ada ketika itu nanti di yaumil qiyamah. Fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijilla. Kemudian dihamparkan untuk orang ini 99 sijillah catatan amalan, gulungan-gulungan amalan, gulungan-gulungan eh, tulisan. Yang situ tertulis amal-amal dia. Kullu sijillin minha madal bohor. Masing-masing gulungannya itu sejauh atau memandang. Ha, ada gulungan gulungan yang isinya catatan amal-amal jeleknya dia. Itu satu gulungannya sejauh mata memandang. Sangat jauh. Dan jumlahnya 99. Bukan cuma sembilan puluh sembilan gulungan. Satu gulungan sepanjang jauh atau memandang. Allah Musta'an. Dan itu isinya ya kawan. Isinya bukan kebaikan. Tapi isinya itu adalah ya perkara kebaikan, perkara kejelekan. Perkara kemaksiatan. Dosa, dosa, ya. Banyak wanumpuk Allah. Thumma Kemudian dikatakan kepada dia. Atungkiru min hadha syai'an. Apakah kau mengingkari Perbuatan kamu ini sedikit pun. Bukan ini, nih, nih, nih. Apa kamu ingkari ini? Fayaqulullah ya Rabb. Enggak ya Rabb. Enggak usah mengingkari. Ya ingkari. usah mengingkari. Fayuqal maka dikatakan. Alaka uzrun. Apakah kamu memiliki uzur alasan? Au hasana atau sebuah kebaikan? Fayahabur rajul. Maka laki-laki ini pun ketakutan. Yahab. Memang? Fayakul. La. Tidak punya apa-apa saya. Melihat dosanya yang banyak seperti itu. Dia pun akhirnya ketakutan untuk mengatakan ada. Sehingga ingin mengatakan, la, saya tidak punya. Fayuqal, bala. Dikatakan, iya, kamu punya. Inna laka indana hasanah. Sesungguhnya kamu ini memiliki kebaikan di sisi kami. Wa innahu la zulma alaih. Dan sesungguhnya tidak akan ada keboliman atas kamu pada hari ini. Fayukhraju lahu bitaqatun maka dikeluarkan untuk dia bitokoh. Sebuah kartu. Bitokoh. Fiha. Dalam kartu itu tertulis. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Tertulis dua kalimat syahadat. Fayaqul. Maka dia mengatakan, Ya Rabbi wa ya Rabbu. Ma hadihil bitokoh. Ma hadihil Fungsinya apa satu kartu ini dibandingkan dengan 99 gulungan sejauh mata memandang itu. Ya kan? Itu kayak kutok mau dibandingkan dengan juga banyak yang ada itu. Fayuqal maka dikatakan inna galatulam. Sesungguhnya engkau tidak akan ini. Fatudau sijillatu fi kifah. Maka sijillat gulungan-gulungan yang baik tadi itu ditaruh di sebuah anak timbangan. Wal bitaqatu fi kifah dan satu kartunya dimasukkan juga dalam kifah. Satu alat timbangan yang lainnya. Fatashatis sijillat wasakulatil bitaqah. Maka gulungan-gulungan yang banyak dilangsung ringan dia, naik ke atas. Kartunya berat ke bawah. Paham ya? menang. Kalimat uh, eh, bitaqah yang isinya dua kalimat syahadah tadi. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. وقال صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي في تلخيصه صحيح نعم يا إخوان الحديث الصحيح ذكره الشيخ الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى كلام الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين مما ليس في الصحيحين هنا يا اخوان حديث حديث hadis Ini takadam penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya orang-orang uh, orang yang punya kitapa ini azakumullah. ialah seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan keyakinan, dengan kejujuran selamat dari syirkun akbar. Paham ya? Selamat dari syirkun akbar. Kemudian dia punya dosa punya dosa. Banyak dosanya itu. Maka kebaikan ini, kebaikan la ilaha illallah yang diucapkan dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan keyakinan yang menyelamatkan dia dari syirik akbar itu menghapuskan semua dosa yang ada. Maka dia pun har, uh, eh, haramahullahu ala nar. Allah pun haramkan di atas neraka. Namun tingkatan dia di bawah tingkatan orang-orang yang selamat dari syirik asghar dan syirik akbar. Takut dan ya, mahal. Agak dah ya, ikhwan. Saya paham ini. Sehingga jangan kamu pahami. Wah, kalau begitu zen. Banyak aja maksiatnya. Tenang aja. Nanti toh juga dapat di toko. Dapat kart, kartu masuk surga. aja gitu. Nah, tuh bagaimana? Eh buktinya ini. Bayangkan, 99 gulungan, catatan amal dosa, satunya saja sudah mata memandang. Isinya banyak itu. Mungkin ada judinya, ada zinanya, ada komornya, ada ngoplonya, ada nyabu punya ada ininya, ada itunya. Macam-macam. Banyak. Hanya banyak. Surga. Yang meninggal, kan la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Enggak demikian ya, Pak. Bukan demikian pengertiannya. Jadi pengertiannya sebagai masukan tadi ialah orang-orang yang mengucapkannya dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dengan kejujuran dan menyelamatkan dia dari syirkul akbar. Ada paham ya? Ini yang baru dikatakan demikian. Masing-masing orang akan mendapatkan kitab ini. Allah musta'an. Qala Ibn Qayyim rahimahullah taala, Fala a'mal la tatafadalu bi suwariha wa adadiha." Kata beliau, amalan itu ikhwan tidak terlihat keutamaannya dari sisi bentuk dan bilangannya. Wa inna ma tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Namun amal itu kelihatan fadilahnya, bertingkat-tingkat keutamaannya dengan tingkatan keutamaan yang ada pada hatinya. Fatakunu suratul amalaini wahidah. Wa bainahuma min tafadul kama baina sama wal ardi yang ada gambaran amal cuma satu. Sama-sama beramal, dua amalan. Tapi antara dua amal tadi, itu jaraknya antar langit dan bumi. Orang sama-sama bertauhid. Orang sama-sama sholat. Orang sama-sama puasa. Orang sama-sama haji. Tamam? Satu amalan. Tetapi yang ini mendapatkan pahala yang sangat besar, yang ini tidak berpahala sama sekali. Paham ya? Ini bukan rezeki bentuknya atau jumlah amalannya, tapi lihat pada hatinya. Innamal amalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Qal ta'ammal hadis al-bitaqah allati tudau fi kiffah. Maka cermatilah, renungkanlah hadis bitaqah ini kartu yang diletakkan dalam sebuah anak timbangan tadi. Wa yuqabiluha tis'atun wa tis'una sijilla yang berhadapan dengan 99 gulungan. Kullu sijillin minha maddul basar. Masing-masing gulungan itu sejauh mata memandang. Fatafkul fitaqah. Maka kartu tadi besar lebih berat. Wa tatishu asijillat dan gulungan tadi pun akhirnya meringan Fala yu'azab, maka dia pun tidak diazab dengan kebaikan dia tadi. Wa ma'lumun anna kullam wahidin lahu hadihil bitaqah. Ada ya kawan itu baik-baik. Dan maklum, masing-masing ahlu tauhid itu memiliki kartu ini. Hah? Memiliki kartu ini. Ada ya, khanabatina kartu masuk surga. Untuk siapa ini ya kawan? Untuk siapa ini? Ada untuk muwahhid. Untuk orang-orang bertauhid kepada Allah Taala. Ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dengan kejujuran menyelamatkan dia dari syirik akbar, menyelamatkan dia dari kufur yang besar, menyelamatkan dia dari nifakun akbar. Nah, maaf, walaupun dia ada dosa setelah itu, maka dosa tadi akan dihapuskan oleh Allah Taala dan di tokoh ini kartu ini akan membuat dia tidak diazab dan dimasukkan ke dalam surga. Ada Ada Adapun yang diucapkan atau yang didongengkan atau yang dilakukan oleh sebagian pihak Hah? Beli kartu masuk surga. Bayar kepada syekhnya. Ada khonafidina azakumullah min Termasuk kepada mereka. Paham ya? Dan orang yang melakukan tindakan seperti ini khonafidina azakumullah dari kalangan sembalan-sembalan yang ada. Itu kelompok rafidah. Syiah rafidah. Demikian. Hah? Ada, ya Allah, bitaka jannah, bitaka jannah, bitaka jannah. Yang mau surga, beli bitaka, beli bitaka, beli bitaka. <laughs> Ada syiar rafidhah. Wa subhanallah ya tina azakumullah, i'tiqad yang busuk seperti ini itu ada di Indonesia itu. Di Kalimantan ya. Wa subhanallah masyhur. Banyak pengikutnya. Oke, oh, belum ya ini. Juga begitu. Hah? Dia menjual kartu masuk ke dalam surga. Hah? Hagata. Hah? Masyur itu, Masyur. di Kalimantan, daerah mana begitu, daerah Banjar kalau salah. Banjar Masin. Kan? Banjar itu mana? Banjar, lain. Samarinda, mana? Banjar, daerah itu. Saya sana ya. Kata. Ada yang seperti itu. Hah? Kalau mau disebut kisahnya. Allah nusta'an. Kisahun mubhikatun mubkiyah. Kisah yang bikin orang tertawa sekaligus bikin dia nangis. Tertawanya kok lucu, ada orang kayak gitu ya. Menangisnya Allah Musta'an. Sejauh itu syaitan menyesatkan Bani Adam. Orang yang punya akal, zu aklin selim. Orang yang punya akal yang sehat, wa mukhun sahih. Ada mukh sahih. Otak yang sehat. Ala pul. Itu langsung mengingkarinya. Sebab sangat bertentangan dengan fitrah, dengan akal, apalagi dengan perkara akal. Nah, aku suha alaikum. Kita sebagai sahnya. Nah, Fal waktu kau intaha. Selesai waktunya ini. Hah? Ya, dikisahkan adalah kalas. Hah? Saya nggak ada orang Kalimantan di sini. Ada Kalimantan nanti kita cerita, cerita di sini. Allah musta'an. Wa kathirun minhum man yadkhulun nara bi dhunubih. Dan kebanyakan mereka, yakni muwahhidin, ada orang yang masuk dalam neraka disebabkan dosa-dosanya. Dan ini ikhwan tahtal masyiah, tergantung kina Allah Ta'ala, dan ma'aluhu ilal jannah. Ujungnya nanti untuk para muwahhidin ialah di surga Allah Ta'ala. قوله رواه ابن حبان والحاكم ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتسجيد الموحدة ابن أحمد ابن حبان ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي ada Abu Hatim Razi, ada Abu Hatim Al-Busti. Kalau Abu Hatim Razi, Muhammad bin Idris Ar-Razi. Kalau Abu Hatim Al-Busti, ada Ibn Hibban, Muhammad bin Hibban. Al-Hafid, الحافظ صحيح التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن أقلاء الرجال Beliau termasuk apa namanya tambang ilmu dalam eh, dalam perkara fikihnya, lughahnya, hadisnya, mauizahnya dan termasuk orang yang berakal. Yani cerdas akalnya. Mata sanata arba'in wa khamsina wa salatmiyah di Madinah di Bustin bil muhmalah Bust. Bust. Kata Ibn Hibban sendiri, khana Allah Beliau mengatakan, "Qad katabtu an aksar min alfai syaikhin." Aku telah menulis hadis dari lebih dari 2000 syekh. Bayangkan, syekhnya Ibn Hibban lebih dari 2000 orang. Wa antum? Hah? Berapa ribu? Hah? 2000? ഈ ആദ്യം തവണ ഞാൻ തോന്നുന്നു ശരി അതൊന്നും ഒന്നും കാണിക്കും وعمر الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النسابوري ابو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما ومات سنة 45 Wallahu a'lam bishawab. Hada Allah. Menunjukkan pergi utama la ilaha illallah bahwasanya la ilaha illallah ya kawan afdalu az-zikri zikir yang paling afdal. Wal hadis juga menunjukkan langit itu tujuh lapis, bumi juga tujuh lapis. Langit memiliki penghuni, wa bumi wallahu alam bisawab.